dan sambutan pengasuh pesantren Tebuireng Jombang yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Solahuddin Wahid. Sambutan yang kedua atas nama keluarga Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid kepada yang terhormat Mbak Alisa Kotrun Nada Munawaroh disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ajmain wa ba'du Yang saya muliakan para ulama, para kiai, para habaib Yang saya hormati para pemegang jabatan pemerintahan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Bani Wahid yang berada di sini dan Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mewakili keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar mengenal beliau dengan sebutan Gus Dur. Selamanya beliau menjadi Gus saya ditugaskan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga dari keluarga kami atas doa, perhatian, dukungan, bantuan Bapak Ibu sekalian selama ayah kami masih suka sampai sakit, sampai wafat, bahkan sampai hari ini hari yang ke-40 sejak wafatnya beliau 40 hari yang sungguh-sungguh merupakan hari-hari yang syarat dengan berbagai perasaan untuk keluarga kami kami berduka Bapak Ibu karena panutan kami mercusuar dalam keluarga kami sandaran kami, suri tauladan kami, sumber ketenangan bagi kami tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Dan kadang kami rindu. Kami rindu karena kami tidak lagi menjumpai beliau dalam kehidupan kami sehari-hari. Batuk beliau, tawa beliau, suara beliau, nyanyian beliau sudah tidak ada lagi di tengah-tengah keseharian keluarga kami. 40 hari ini penuh juga dengan rasa takjub untuk kami sekeluarga atas limpahan doa dan perhatian untuk beliau yang terus saja mengalir siang dan malam dari jutaan orang seperti Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini hadir di tempat ini. Bagi kami itu sebuah pertanda betapa kehidupan beliau telah menorehkan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat jauh melebihi jangkauan fisik beliau karena kami tahu bahkan Bapak Ibu di sini sebagian besar juga mungkin tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi Bapak Ibu hadir di sini melantunkan doa untuk beliau. Itulah manfaat beliau yang bisa menjangkau lebih dari yang bisa dijangkau fisik beliau. Itulah buah dari kesahajaan dan kerendahan hati beliau yang tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Itulah buah dari keikhlasan, keikhlasan memberi kepada orang lain selalu setiap saat dalam keadaan apapun beliau selalu memberi. Itulah buah dari keberanian berjuang untuk membela yang lemah, membela yang tertindas tanpa pamrih, tanpa rasa takut. Dan itulah buah dari ketulusan keikhlasan hati beliau dalam berjuang demi dunia yang damai dan adil utamanya demi wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. 40 hari ini juga penuh dengan rasa haru untuk kami Karena beliau telah meninggalkan warisan yang tidak ternilai harganya Warisan perjuangan beliau yang harus kami lanjutkan untuk mewujudkan harapan-harapan luhur beliau. Sungguh sebuah warisan yang akan terus menempa kami sekeluarga, putri-putri beliau, anak cucu beliau untuk menjadi manusia-manusia yang lebih arif bijaksana, yang lebih teguh dan kuat, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dan 40 hari ini kami dihujani dengan rasa ikhlas karena kami meyakini beliau sekarang berada di tempat yang lebih mulia. Amin. Dalam dekatan cinta Allah Subhanallah taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Doa yang mengalir deras dari kita semua, dari Bapak Ibu sekalian, semuanya akan menjadi kesaksian dan bekal untuk beliau untuk menuju kekekalan, untuk menuju kesempurnaan yang hakiki di surga Jannatul Naim miliknya yang kekal. Bapak Ibu tidak terhingga rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu sekarang selalu menemani beliau dengan lantunan doa yang terus menerus Bapak sangat suka berziarah. Bapak sangat suka berkumpul, berdoa bersama-sama. Dan saya yakin beliau saat ini bahagia karena setiap saat ada lantunan doa yang mengiringi beliau. Maka untuk mengakhiri, saya ajak Bapak Ibu bersama-sama kita lantunkan kembali syair Abu Nawas yang sering beliau serukan untuk mengingatkan kita semua untuk bersandar kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las tulil firdaus rahimi fahablita. Semoga Allah menerima ibadah Bapak Ibu sekalian dan membalasnya dengan berlipat ganda. Terima kasih sekali lagi dari seluruh keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Salam dari Ibu dari Ciganjur. Malam ini juga kami mengadakan acara 40 harian tahlil di kediaman. Dan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga Malam hari ini bukan malam yang terakhir kita melantunkan doa-doa tahlil Al-Fatihah untuk beliau. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama keluarga yang telah disampaikan oleh yang terhormat Mbak Alisa Qatrun Nada Munawaroh. Perlu diketahui beliau adalah putri pertama almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hadirin hadirat yang berbahagia. Acara selanjutnya penyampaian sekilas tentang Gusdur kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama ada Kiai Maimun Zubair di sini dan Gus Mus dan para ulama yang lain terutama Gus Solah selaku tuan rumah Mbak Lisa yang dan Mbak Inayah yang mewakili keluarga di dan para hadirin sekalian. Saya khusus datang dari Jakarta bersama keluarga untuk bergabung tahlilan mendoakan Gus Dur dalam rangka 40 hari wafat beliau. Kita semua berkumpul di sini tentu karena ingin mendoakan Gus Dur agar beliau mendapat tempat atau mendapat surga yang layak sesuai dengan amal ibadah beliau selama hidupnya. Amin insyaallah. Gus Dur pantas mendapat doa dari begitu banyak umat Islam dan rakyat Indonesia, bukan hanya yang Islam. Mulai tadi malam banyak diselenggarakan tahlilan-tahlilan untuk memperingati 40 hari wafatnya Gus Dur. Hari ini selain di Tebuireng dan di Ciganjur, di berbagai tempat, saya tadi mendapat banyak SMS dari berbagai daerah bahwa malam hari ini diselenggarakan banyak tahlilan untuk mendoakan Gus Dur dalam rangka wafatnya yang ke-40 hari ini. Karena Gus Dur itu memang orang yang penuh pengorbanan untuk kita, untuk Indonesia, untuk umat Islam, khususnya untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan Gus Dur NU warga NU itu bisa tampil mempunyai kepercayaan diri sebagai orang-orang yang pantas misalnya untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan di dalam negara. Gus Dur juga yang memperkenalkan Islam yang ramah kepada seluruh dunia sehingga Dunia mengenal Indonesia sebagai negara muslim terbesar tetapi negara yang dikenal paling moderat. Kita sebagai umat Islam, bangsa Indonesia oleh Gus Dur diajak untuk percaya diri dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa. Dan kita toleran. Tidak membuat orang lain takut tetapi tanpa mengurangi keyakinan tanpa mengurangi akidah kita, mutu akidah kita bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang kita yakini sepenuhnya, tetapi juga tidak harus membuat orang lain takut. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Oleh sebab itu, saya meyakini, saya meyakini bahwa seabad atau sepanjang abad yang lalu sampai sekarang dan mungkin mulai sekarang sampai satu abad ke depan mungkin tidak akan ada orang yang sekali bergusdur di mana wafat lalu diantarkan dan ditangisi oleh berjuta-juta orang sampai berhari-hari di Indonesia tidak pernah ada ada yang menulis hantaran orang atau orang mengantarkan orang wafat seperti ini mungkin kalau di luar negeri itu hanya pernah terjadi di India ketika Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi dulu meninggal. Kalau di Indonesia belum ada, ini baru pertama Gus Dur ini. Dan kita semua mendoakan beliau dengan tulus. Hadirin, oleh sebab itu tadi saya ditanya oleh beberapa wartawan. Apakah Bapak setuju kalau Indonesia ini membuat satu ketetapan MPR misalnya atau undang-undang atau apapun namanya untuk memaafkan Gus Dur yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada tahun 2001. Saya katakan Gus Dur tidak memerlukan itu. Gus Dur tidak memerlukan berbagai ketetapan atau undang-undang untuk memaafkan dia. Karena dia sendiri merasa tidak salah. Dan saya adalah salah seorang saksi. Ketika Gus Dur itu mau dijatuhkan dari jabatan presiden. Kalau Gus Dur itu mau tidak jatuh. Kalau beliau mau untuk tidak jatuh dan tetap menduduki jabatan presiden, beliau itu bisa. Karena pada waktu itu saya adalah salah seorang yang diutus menemui tokoh-tokoh penting di negeri ini untuk mencari penyelesaian politik. Lalu pada saat itu ada tawaran bisa Gus Dur selamat dari di, di jabatan itu dan tidak akan jatuh asal Gus Dur mau merombak kabinet dan memberi jabatan ini kepada ini, memberi jabatan menteri ini kepada si B, jabatan ini kepada si A dan sebagainya. Saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu. Saya sampaikan pada Gus Dur pada waktu itu, Bapak Presiden, ini Bapak kalau mau selesai masalah kemelut politik ini, Bapak segera reshuffle kabinet, Lalu jabatan menteri ini berikan ke ini, jabatan ini ke ini, ini ke ini. Nanti akan aman di DPR tidak akan lagi protes-protes. Tapi Saudara sekalian pada waktu itu Gus Dur mengatakan, saya tidak akan mempertahankan jabatan kalau harus mengorbankan prinsip. Kata Gus Dur pada saat itu, demokrasi dan konstitusi itu bukan pasar. Bukan tempat jual, jual beli jabatan. Oleh sebab itu kalau karena mempertahankan prinsip ini saya harus berhenti sebagai presiden, maka saya memilih berhenti sebagai presiden. Itu kata Gus Dur ketika itu. Dan Gus Dur sesudah berhenti dari presiden itu sudah memaafkan. Sudah memaafkan semua lawan-lawannya, buktinya. Buktinya. Ya. Gus Dur tidak melakukan apa-apa. Sesudah dijatuhkan, tidak melakukan perlawanan dan beliau juga sudah pasti dimaafkan oleh semua lawan politiknya. Karena ketika beliau meninggal, ketika beliau wafat, semua lawan politiknya yang dulu sangat keras menundukkan kepala haru dan melepas dengan penuh hormat kepada Gus Dur. Jadi saya kira tidak tidak terlalu perlu kita ikut-ikut mendorong ada ketetapan MPR, ada undang-undang agar Gus Dur dimaafkan. Saya kira kehadiran kita semua di sini doa-doa rakyat Indonesia yang terus beruntun selama 40 hari ini sesudah Gus Dur meninggal, sesudah Gus Dur wafat, itu tanda bahwa rakyat Indonesia bukan hanya memaafkan Gus Dur tetapi juga sangat mencintai Gus Dur. Nah, saudara, demikianlah saya terharu tadi ketika Mbak Lisa memimpin kita membaca doa iftiros hilah-hilas itu kalau saya naik naik mobil dengan Gus Dur memang Gus Dur sering menyenangjungkan lagu itu bersama-sama itu. Nah, saya juga ingin mengajak kita mari bersama-sama salah satu juga yang sering Gus Dur senandungkan dan sering bawakan di berbagai tempat baik di dalam mobil maupun di kantor gitu yang sudah kita uh, kenal dengan akrab yaitu ya Rabbi bil Mustafa mari kita sama-sama Ya Rabbi bil Mustafa Balil maqasidana Waghfir lana ma Ya Wahab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian sekilas tentang Gus Dur yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mau Mau'idhah Hasanah kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri dihaturkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الذي تفرد ببقائه سبحان الذي تفرد بحياته سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه جاء أما بعد حضرات الأفاضل سادة العلماء والمشايخ على إزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة والكرامة سيد الشيخ يا ميمون زبير تيم الزهر yang terhormat dan yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Tebu Gusola dan segenap keluarga Ananda Alisa Kotrun Nada dan segenap keluarga Gus Dur yang terhormat dan yang saya hormati para pejabat khususnya Bapak Dr. Mahfud MD, Bapak Wakil Gubernur, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Malam ini kita kembali mendoakan orang yang menyintai kita semua Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur saya mendapat undangan untuk acara 40-an 40 hari wafatnya Gus Dur ini ada sembilan panitia jadi yang tidak ngundang entah berapa yang ngundang saya sembilan dari seluruh pelosok tanah air kira-kira punya amalan apa Gustur kok sampai diistimewakan oleh Tuhan dengan didoakan oleh sekian banyak orang setiap hari, setiap malam. Mungkin tidak berhenti 40 hari, tapi bisa 100 hari, ribuan. Kira-kira punya amal, saya mikirnya, meskipun saya dekat dengan Gus Dur, tapi <laughs> saya itu ketika Gus Dur itu senengannya tukar menukar job saja kalau ada ketemu itu ono jokannya apa enggak gitu di dalam soal humor jadi termasuk ciri orang yang sangat cerdas adalah dia mempunyai sense of humor yang cerdas Gus adalah salah satunya atau justru yang paling di atas Gus Dur tidak hanya humoris tetapi humoris yang berani mentertawakan diri sendiri jarang itu ada orang mentertawakan diri sendiri jadi kalau ditertawakan orang Nggak masalah Gus Dur itu. Saya itu sering dikasih surat-surat itu. Saya mangkel, mangkelnya bukan main. Ung surat kaleng. Mesti yang bikin mesti pengecut, Bung surat. Bung tidak pakai alamat. Dikasihkan saya suruh bacanya. Kalau kamu nggak punya kerjaan, baca Rupanya dia tahu kalau saya tidak punya kerjaan. saya baca sambil ngomak ngamuk saja. Beliau tidak ngamuk, tidak Dia mentertawakan dirinya sendiri saja biasa. Waktu saya pameran lukisan di Surabaya, beliau jadi presiden. Wah, saya ambil kesempatan. Mumpung punya konco presiden saya minta untuk membuka pameran jadi pameran lukisan di Surabaya itu saya dengan pelukis Amang Rahman dan D. Zawawi yang membuka pameran presiden. gua itu dalam sejarah belum ada itu. Ada orang bukan pelukis, bukan apa, pameran lukisan yang buka presiden. Kalau pelukis sungguhan mungkin ada ya, tapi ini tidak pelukis kok bikin pameran kok yang buka presiden lah Gus itu pidato pembukaan itu sudah tahu kalau orang nggak bisa ngeliat kok disuruh buka pameran lukisan itu tuh kembali kepada tadi pertanyaannya Kiai kira-kira apa kalau sampean kira-kira apa apa cerdasnya apa cerdasnya apa apanya kalau cerdasnya itu saya nyipati sendiri karena saya pernah satu satu fakultas dengan Gus Dur. Malah saya terus dia nggak dia nggak lulus, saya lulus. Kenapa dia nggak lulus? Karena dia nggak pernah kuliah. Kenapa nggak pernah kuliah? Karena pelajarannya dia sudah hafal semua. Jadi Gus Dur itu memang lucu. Ketika saya datang ke sana ini beliau belum kuliah. Padahal sudah datang lebih dulu di Mesir itu. Kenapa Kiai Wahid Hasim apa namanya oh yo iya. belum iya, Pancasila barang itu oga oh, Islam ora Wong wong Anu sampai baca sejarahnya sendiri kecintaan kepada Indonesia. Kenapa kiai-kiai menyetujui asas Pancasila? Karena kecintaan kepada Indonesia. Kenapa kiai-kiai mengangkat Bung Karno sebagai waliul amri doruri bisyauka? anak cinta kepada Indonesia pendek kata ajaran bahasim bahwa Gus itu untuk kita semua harus dicamkan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ini di mana-mana saya katakan. Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Ada dua hal berbeda kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau Ashari M. Top itu orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Maka tidak peduli dia rusak pola-polanda Indonesia nggak peduli. Banyak mayat berkelimpangan orang Indonesia nggak peduli oh, bukan orang Indonesia. Tapi kalau kita diajarkan oleh Mbah Hasim, Mbah Wahid, dulu Jepang itu ini ada banyak versi, banyak versi itu. Tapi intinya Jepang itu pada waktu akan kemerdekaan Indonesia itu anaknya itu kepada Mbah Hasim. Karena Mbah Hasim jauh sesepuh yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia ditanya kira-kira yang pantas jadi presiden di Indonesia ini siapa Nah, umumnya wong saiki bahasa Indonesia nya umumnya orang sekarang ditanya begitu sedangkan anaknya juga hebat kira-kira bagaimana anak saya yang paling pantas siapa lagi ini wakil Rasul ini luar biasa tantri tendil tapi tidak hanya menguasai bahasa Arab bahasa Inggris, bahasa Jepang Barat ini kalau dijawab anak saya kan ya sudah tinggal ya itu kok jawabannya Soekarno hmm itu sampai pupuk sampai lelungan ini wong gede borong-borong jadi Gus Dur menyintai manusia dan beliau tidak pernah punya dendam kalau saya yang gawe-gawe ini ada Lisa, ada Inaya ada Gusola segala macam ada Kusuma cek Beliau tidak pernah dendam dengan siapapun. Ya, kalau saya ya, dikuyok-kuyok, nah, apa saya tahu? Gus Dur itu dulu padahal pada waktu masih mahasiswa di Mesir itu kalau diniat sama pejabat KBRI misalnya itu mengancamnya awas nanti kalau saya berkuasa tuh jadi berkuasa itu sudah mulai jadi cita-cita itu karena itu menurut saya di NU ini yang ngerti politik mau harus tak ya, mohon maaf minta maaf yang lain karena politik apalagi politik praktis politik praktis itu adalah politik kekuasaan Yo NU gawe politik, partai politik ciri-ciri cilik Ciri lah anggere apik ya. Dhewe kok majelis tak keling. Lo yang gede-gede saja apa namanya gabungan itu namanya koalisi loh. Bisa. sampai anjol zolimi kayak mana pada tahun 70 71. 71 kenapa? supaya gede Golkar itu oh, itu harus gede tak orang zalim lah hmm, semua kabeh kan orang itu karena dia tujuannya kuasa kalau orang itu jajar itu ada menggigit Nabi Usman departemen tanya itu tidak kamu kok jadi berpolitik barang itu apa tujuanmu apa apa mau menguasai Indonesia? Oh enggak tidak orang Kalau Gus Dur iya. Ini Gus Dur tidak pernah dendam. Orang yang berseberangan dengan Gus Dur itu banyak. Kok umpama saya itu saya ini kan dia ya sabar sabar wong. Tapi kalau saya diperlakukan seperti Gus itu, wow, oh, malang-malang kutub, eh. rawi-rawi nantang. Itu Gus Dur tidak. Dan keistimewaannya lain Gus itu. Gus itu suka bilani konco. Saya pernah, tidak usah saya sebut namanya kan, sampai sudah kenal semua sudah kenal semua jadi tidak usah saya sebut pernah ketemu panglima jenderal oh jenderal benci sekali dengan tokoh itu tokoh ini musuh? Gus Dur iya, Gus Dur itu saya tahu sendiri karena saya diajak oh, Gus Dur itu kok dibilang ini bisa-bisa saya sampai mangkel Enggak, musuhin kamu kok. Mungkin kok ini orang batin saya itu. Setelah keluar, tak tokno itu unek-unek saya. Dan bilangin dia sampai begitu. Bagaimana? Ya, itu kan saudara sendiri. Orang banyak nggak tahu, itu punya saudara sebangsa punya saudara seagama, punya saudara se no punya saudara semanusia. guyu tuh? Orang muda. Ya? Saudara terbangsa itu menurut istilahnya NO ukhuwah watonia persaudaraan tunggal bangsa persaudaraan tunggal agomo ukhuwah islaminya persaudaraan tunggal manusia ukhuwah basyariyah nah, itu sing iso ngeterapke itu Gusti iki ana dulurmu dhewe dulur apa Gus tunggal negara tunggal bangsa padha Indonesia cukup pilan iki ya dulur dulur tunggal apa tunggal manusia dalil Gusti walakat karamna Bani Adam. Manusia dimuliakan oleh Gusti Allah, masa awake dhewe gak mulyakno. Walaqad karamna Bani Adam. Tahu-tahu sudah jam setengah satu. Betul saja bisa wafat apa meneh kamu potongan begitu. Jadi apa namanya kalau menurut saya itu tadi cintaan Gustur kepada manusia lain menyebabkan manusia menyintai Gustur sampai seperti yang kita uh, lihat Gustur merupakan fenomena ketika saya pernah nulis pengantar ada buku buku itu ditulis oleh tokoh-tokoh yang seneng Gustur dan tokoh-tokoh yang goceng Gustur jadi dua kelompok tokoh ini nulis di satu buku dan saya disuruh jadi pengantarnya ini pengantar wah baik ya Terus saya tulis di situ pengantar saya itu judulnya Gus Dur sebagai pelajaran Allah kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini ya nggak kunjung bisa berbeda. Khususnya ketika zaman Orde Baru, Pak Harto itu maniak keseragaman. tenang ini nyeragam kayak apa. Uang itu ini banjur mari kudu sempat kabeh. Jual cekeh kudu ning Tommy kabeh. Di Jawa Tengah tambah keterlaluan. Wong rumah-rumahnya sendiri kon ngecek kuning kabeh. Kita terus tambah sulit untuk berbeda itu. beda sedikit tukaran. beda sedikit berkelahi. Berbeda sedikit bertikai. Dikasih Gusti Allah anugerahan hari raya dua kali malah tukaran. Itu tidak ada. Di mana-mana tidak ada. Ono Idul Fitri kok dua kali tidak ada. Kecuali Indonesia. itu Adha dua kali hanya di Indonesia itu saking cintanya Allah kepada bangsa Indonesia lainnya dikasih satu kita dikasih dua lo gitu kok tiga kalah. sing senen gak sah sing selasa muni oh sing gak sah geger geger kaya kaya sah mbak sah itu hak ini sah tidak sah itu hak Gusti Allah Kekiri karuan. Nggak bisa ber, berbeda sendiri nggak bisa. Maka kira-kira Gusti -kira Terus dikasih pelajaran yang paling hebat. Kita dikasih imam yang paling kontroversial. Gusdur. Coba sampai nalar Gus Dur jadi presiden Indonesia dia tidak punya fraksi ketika itu oh dia ketua NU tidak punya fraksi kiai-kiai semua banyak yang nggak setuju hampir semua nggak setuju saya ingat yang setuju cuma Kiai Zainal Gak yang lain itu Abdullah Fakir semua semuanya nggak setuju saya Abdul Aziz ini juga nggak setuju apa itu? Kok saya tahu? Karena saya yang bikin apa namanya jelas keputusan itu. Pada waktu itu saya yang ditus saya Kiai Aziz, Allah Yarham, Kiai Kiai Imran, Kiai Muhid menjadi untuk menemui Amir Rais. Setelah ketemu itu, saya laporan ke kiai kiai di atas ya terus akhirnya diputuskan bahwa kiai kiai tidak hanya menginginkan Gus Dur sebagai kiai bangsa saja tidak menginginkan jadi presiden hanya menginginkan jadi kiai bangsa istilahnya juga kiai bangsa bukan guru bangsa karena saya kepingin model sendiri yang bikin saya setuju semua setelah setuju semua terus kalau tidak salah dia ya itulah pakai apa ya pokoknya dia sepuh yang bilang ya meskipun sudah kita sepakati tapi ya perlu gustur, tahu maka gustur kita undang sini, gustur tahu nggak kita ceritakan dulu mukok mulo bukannya, mulo bukannya itu bahasa Indonesia apa mula bukanya. Lalu saya bacakan draft itu bahwa kiai-kiai lebih setuju Gus Dur menjadi kiai bangsa pada jadi presiden. Dan dibacakan gitu, Gus Dur angkat bicara. Mohon maaf para kiai, status saya sekarang ini bukan dicalonkan tetapi mencalonkan diri silahkan dicek itu yang masih ingat kalau tidak ada fraksi di MPR satupun yang mendukung saya saya sudah dapat 90 tanda tangan anggota MPR yang mendukung sudah cukup ya sudah <clears throat> terpaksa redaksi keputusan yang saya bikin tadi saya lagi yang merubah meskipun anu saya tambahin meskipun <clears throat> meskipun para kiai lebih enam kalau Gus jadi kiai bangsa saja namun kalau menurut ijtihadnya Gus eh, mau mencalonkan presiden kiai-kiai tidak menghalangi Suruh baca. Lah, cukup. Bangun. Jadi guru itu eh, nggak ngerti loh. Jauh hari itu sudah ngomong. Malah ada seorang intelektual. Nggak usah saya sebut namanya. Nanti kalau sampai cari malu ya, Dia nelpon saya gugup sekali. Terus ini tolonglah nih Justru diberitahu, sudah tambah nemen. Oh, nemen belum? Oh, sudah nyusun kabinnya tuh. Terus saya goda, saya itu kira-kira satu atau dua bulan sebelum Gus jadi presiden. Saya goda, ya sampai dijadikan menteri apa? Enggak, saya sudah minta katanya sama kalian di LSM saja saya belum ketemu sampai sekarang. Saya pengen kalau ketemu saya gimana itu dulu itu gimana itu. Ternyata jadi presiden sungguh. Dan dia betul-betul meskipun mendengar ke istana ya sudah nggak dikasih apa-apa sama Gusti. Jadi inilah sedikit ilmu istilah kok mau ide itu. ya menceritakan ini ya mau izah kasana sekarang mau Wabah itu. kalau kita betul-betul menindai Gus Dur ya sedapat mungkin kita mengambil toladan-toladannya sak mampu terutama yang saya tekankan di sini sebagai mau izah kasana soal kecintaan kepada Indonesia. Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia yang karena silau dengan yang di luar menganggap Indonesia ini ah gitu. Bagaimanapun juga Indonesia inilah yang airnya kita minum. Yang tanahnya kita tanami padi, disinilah kita berdiri karena itu jalan Gustur menintai airnya sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Karena itu ketika ada diskusi di Jakarta tentang NU dan pesantren dan nasionalisme dan kebangsaan, saya bilang, loh ini kok kok di ajak ngomong soal kebangsaan itu memangnya orang Londo bagi santri tidak ada batasan kebangsaan ngomong apa maksudnya kebangsaan Pemerintah mereka semua punya keyakinan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Mau kebangsaan mana yang mau dibatasi? Kebangsaan Malaysia, Saudi Arabia, kalau kebangsaan Indonesia tidak perlu dibatasi. ini yang apa namanya kecintaan kepada Indonesia, kecintaan kepada manusia, karena menurut banyak ulama yang namanya soleh yang diidam-idamkan oleh semua orang tua anaknya soleh itu adalah orang yang baik kepada Allah kepada Tuhan kita dan baik kepada hamba-hamba Allah baik kepada Allah dan baik kepada hamba-hamba Allah jangan dikurangi baik sama hamba Allah tapi tidak baik sama Gusti Allah baik sama Gusti Allah tapi ngamplongan kalau aulane Gusti Allah itu hmm, di Mekah banyak sekali orang yang mengaku mengintai Allah tapi hamba-hambanya disikuti itu banyak sekali itu yang mau oyo-oyoan yum ada aswad itu kan ikuti dulu nih ngikuti kaulan Gusti Allah yang saudaranya sendiri saya kira ini yang bisa saya sampaikan kemudian ada manfaatnya kita semua mudah-mudahan amal ibadah yang semua yang berzikir, berdoa untuk tidur dihitung sebagai amal soleh anda sekalian yang akan dibalas lipat ganda Allah Ta'ala soal Gus Dur sampai tidak usah ragu-ragu pakai -ragu, ndale cilik-cilikan menuai Gus itu wis kepenak dalil ciri-cirian, aja gede yang gue kowe hafal aman sakulat mawazinuhu bahwa fi isatir barang siapa yang amal baiknya berat lebih berat dari amal jeleknya maka hidupnya memuaskan nanti di akhirat kira-kira Gustur itu api ah, enggak elek akan di. HPI ya, untuk orang Indonesia sekian banyak untuk orang dunia oh, sampai diangkat sebagai nabi akhir zaman sampai oh, kong itu luar biasa Gustus sakit selama sakit pikiran sakit fisik padahal sampai kecocok ri saja dosa sampean di sekian Ya, Bukhari dan Muslim itu. Ya. Apalagi kalau sakit sampai seperti Gusti. Ketika ke tempat saya itu di sini masih ada tempat infus Bikinnya sakit uh, tapi gagah-gagah hmm. gagah-gagah no. Hmm. supaya saya tidak kelihatan menyesal Mungkin kelihatannya kok ustaz-ustaz loh. Ya sakit gigi. Ya, saya seingat saya kok sampai nggak pernah sakit gigi. Ya sampai ingatannya cuma di Mesir tahun. Saya sakit giginya mulai di Irak. Mau ngomongan tiga jam di rumah belum keteguran dan tidak ada wasiat. Ya perlu tak tegasno ngono nek takoki opo nasihat apa ndak ada nasihat. Hmm. <laughs> Wasiatnya ya perilakunya beliau itulah merupakan wasiat untuk kita semua. Agar kita menyintai manusia, agar kita tidak mendendam kepada orang meskipun tidak cocok dengan kita dan menyintai tanah air Indonesia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam illa ma fihi khairul islam wal muslimin khairu nahdlatil ulama wan nahdin wa khairu Indonesia wa Indonesin wa astaghfirullahalazim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ومنك لنا أرض لا بعد سخط ولا هناك عندها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة من تمر خزائن الله نورا وتقول لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم عقد عقدنا واجتمعنا في هذا المخفى العظيم في هذا المجمع الكريم لذكرى يا الله لذكرى أربعين يوما من وفاة عبدك العظيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابن الكريم ابن الكريم فاجعل يا إلهنا مغفلنا هذا مغفلا يا إلهنا عندك يا الله مقبول مقبول مقبول فتقبل منا ما عملنا في هذا المغفل العظيم واجعل ذلك يا الله ثوابا لعبدك يا الله الكريم عبد الرحمن يا عبد الرحمن ابنك يا عبد الوحيد ابنك يا حاشم في قبره البهجة والسرور والحب يا عزيز يا أكرمنا وأكرم يا إلهنا واجعل بناته يا إلهنا يا الله يا الله منفذة لتعاليمه التي بسرها يا إلهنا يا الله يقول يا الله يقول يا الله يقوم يا الله هذا المحفل يا الله بجاهه وبكرمه يا الله يا رب العالمين اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعل يا إلهنا يا الله هذا المخفل يا الله معقبا للبركة العظيمة بركة لآثار باقي هاشم أشعري هذا المعهد فاجعل هذا المعهد معهدا مباركا شعارا من شعائر الإسلام ومعلما من معالم الإسلام وكذلك المعاهد يا الله في بلادنا إندونيسيا يا الله تلك يا الله مشاعر الإسلام وتعاليم الإسلام يا الله ومجمع من مجامع الإسلام فارحمنا وارحم يا الله قائم معاهدنا خصوصا يا إلهنا يا الله عبدك يا الله العظيم قص الدين اجعله يا إلهنا في الهدى والتقى واجعله يا إلهنا منفذا لآثار مهجيه الأشعري حتى يكون هذا البلاد بلدة طيبة وأنت رب غفور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم من هذا المعهد ومن صاحب هذا المعهد الراحل يا الله قامت الجمعية جمعية عظيمة من عرب الجمعيات هي يا الله في العالم نهضة العلماء فاجعلها يا إلهنا يا الله جمعية مباركة جمعية يا الله نفعا للعباد والبلاد جمعية يا الله شعارا من شعائر يا الله الجماعة العظيمة السواد العظيم أهل السنة والجماعة يا أرحم الراحمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا يا الله وما الله يا الله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميعاد اللهم كما أمرنا بالدعاء أمرنا يا إلهنا فعد عونك يا إلهنا يا الله ولا تخيبنا بوضع بوقعة يا إلهنا كما هو يا الله وعدتنا وأنت لا تخف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته no antara yang langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju buat Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Maka dari itu jadi terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya memang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya Gus Dur adalah atasan saya. Saya senang sebab sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan, dan eh, penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme, demokrasi, yang untuk Indonesia dianggap kontroversial. Kayak pribadi dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi. Itu saya mendatangi Gus Dur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia. Uh, saya sangat uh, mengidolakan Gus Dur, tapi saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini apa yang menjadi uh, fatwa dari seorang muslim. Thank you.